sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Hey, <laughs>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 kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-359 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lungga, Lilinur Indesari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. perubahan yang terjadi atas diri Arya Kamandanu. Wajah Arya Kamandanu menjadi tegang, pandangannya memancarkan cahaya kemerah-merahan, dan lehernya bersisik. Empu Lunggah segera sadar bahwa Arya Kamandanu bisa menjadi makhluk yang sangat berbahaya kalau dia tidak segera bertindak. Karena itu, Empu Lunggah tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera melompat, tangan kanannya terangkat tinggi ke udara, kemudian mengayun bola ke arah punggung Arya Kamandanu. Yes! <laughs> Untung aku segera bertindak. Kasihan Angger Kamandan. Tapi kalau tidak segera aku buat pingsan, dia bisa menjadi berbahaya sekali. Baiklah, aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Aku akan segera membawanya pulang ke Gedung Peluk. Kembali empulunggah mempopong tubuh Arya Kamandanu. Kemudian pada saat Fajar hampir menyingsing, Orang tua itu sudah berlari-lari mengitari kaki gunung penanggungan yang berbukit-bukit. melihat ini? Kau tidak salah, Kakang. Sekarang kau telah kembali berada di Gedung Peluk. Semalam ayahku membawamu, entah dari mana. Kau digotong-gotong dalam keadaan pingsan. <sighs> Pakaianmu kotor sekali, Kakang. Pakaianmu kotor dan lusuh. Apakah kau tidak ingin berganti pakaian? <sighs> Biarkan dulu adik lo Tubuhku masih terasa sangat lemah. Juga pikiranku belum tenang. Kalau begitu, kau harus istirahat, Kakang. Oh ya, apakah kau tidak ingin makan sedikit? Uh, aku baru merasa sekarang. Aku memang agak lapar. Nah, kalau begitu tunggu sebentar ya. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu sebentar ya, Kakang. Luh Jinggan bergegas meninggalkan ruangan tidur Arya Kamandanu. Sementara Arya Kamandanu masih terbaring sambil merenungkan peristiwa-peristiwa yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Luh Jinggan sudah kembali lagi dengan membawa semangkok bubur manis. Aku membuat bubur manis. Makanlah, Kakang. Makanlah sedikit. Oh, tidak, tidak usah. Kau tidak usah bangun. Biarlah aku yang akan menyuapimu. Kau berbaring saja di situ. Aku bisa makan sendiri, adik lo. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin menyuapimu. Kau mau bukan? Aku menyuapimu. Bukalah mulutmu, Kakang. Di samping manis, bubur ini juga gurih karena masak dengan santan kelapa. Kau baik sekali padaku, adikku. Terima kasih atas kebaikanmu. <laughs> Sudahlah, Kakang. Aku senang melakukannya kok. Ayo, makanlah. Kau harus menghabiskan bubur satu mangkuk ini ya. Sebenarnya Arya Kamandanu merasa risih, tapi dia tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Karena itu dia menurut saja ketika Luh Jinggan menyuapinya bubur manis. Ah, kau memperlakukan aku seperti seorang bayi adik lu. Kau memang bayi, Kakang. Bayi yang besar sekali. <laughs> Ayolah, Kakang. Kau harus menghabiskannya ya. Dan setelah itu, aku sudah menyiapkan minuman untukmu. Air rebusan asam gunung ini sangat baik untuk memulihkan tenagamu. Janganlah mengganggu Angger Kamandanu. Biarkan Angger Kamandanu istirahat, Dok. Siapa yang mengganggu, Ayah? Lihatlah, aku telah menyuapinya dengan bubur manis. Lihat saja, Kakang Kamandanu telah menghabiskan satu mangkuk penuh bubur manis. Siapa yang mengganggu? Oh, <laughs> maafkan anak saya ini, Ger. Dia memang nakal. Keinginannya macam-macam saja. Tidak apa-apa, Lungga. Adik lu seorang gadis yang baik. Nah, kakang, sekarang minumlah. Ayo, minumlah. Oh, terima kasih adik adikku. Nah, sebentar lagi pasti tubuhmu akan menjadi kuat kembali, kakak. Sekarang biarkan aku ke belakang. Aku harus mencuci perabotan-perabotan ini. Mungkin ayah ingin berbicara denganmu. Luh Jinggan kemudian memungut perabotan dan membawanya keluar ruangan. Ruangan menjadi hening sejenak. Arya Kamandanu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Empu Lunggah duduk di tepi pembaringan. Ah, ada yang ingin saya ketahui, Nger. Dapatkah Angger Kamandanu menjelaskannya? Soal apakah, Bapak Lunggah? Soal gejala-gejala aneh itu. Saya khawatir Angger Kamandanu kambuh kembali. Apa sebenarnya yang Angger rasakan? Entahlah, Bapak Lunggah. Saya sendiri tidak begitu jelas saya hanya merasakan gejala-gejalanya. Nah, bagaimana rasanya, Nger? Dalam keadaan wajar seperti ini, saya merasa cukup sehat. Saya tidak merasa mempunyai kelainan apa-apa. Tapi entahlah, tiba-tiba saja semuanya bisa berubah. Saya dapat merasakan gejala-gejalanya. Pertama kali saya merasakan jantung saya berdegup dengan kencang. Kemudian disusul suara gemuruh di dalam dada. Saat berikutnya saya merasakan leher saya menjadi sangat nyeri. Kemudian mata saya menjadi panas, panas dan berair. Dan jika gejala-gejala itu sudah muncul, saya menjadi hilang keseimbangan. Saya tidak dapat mengendalikannya lagi. Napas saya menjadi sesak, dan tiba-tiba suara saya hilang. Saya ingin berteriak, tapi rasanya lidah saya lengket di langit-langit mulut. Akhirnya saya hanya bisa menggeram, menggeram atau meraung-raung. Pada saat berikutnya saya lupa akan diri saya. Saya lupa siapa diri saya. Dan saya tidak sadar lagi apa yang saya lakukan. Saya telah dikuasai oleh kekuatan gaib yang mancing atau merasuk di dalam diri saya, di dalam tubuh saya, bahkan di dasar sukma saya. Rasanya saya menjadi gelisah. Saya kebingungan. Saya menderita sekali. Saya marah. Saya ingin menghancurkan segala-galanya. Bahkan saya ingin menghancurkan diri saya sendiri. Oh, Bapak Lungga, apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri saya? Ada apa di dalam tubuh saya ini? Oh, tenang Ger. Saya akan berusaha menjelaskannya. Uh, itu semua sebenarnya karena pengaruh dari kekuatan gaib ular naga Puspa Puspakresna. Angger telah digigit oleh makhluk setengah dewa itu. Dan gigitan itu mengandung racun yang bertenaga gaib sekarang racun ini telah bersarang di dalam pembuluh darah Angger. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bapak Lungga? Saya tidak bisa terus-menerus hidup dengan cara seperti ini. Saya ingin kembali menjadi Arya Kamandano. Saya tidak ingin dikuasai oleh kekuatan gaib itu. Saya ingin menjadi manusia biasa kembali. Saya tidak ingin menghancurkan diri saya sendiri. Bapak Lungga, apa yang harus saya lakukan? agar saya bisa bebas dari pengaruh kekuatan gaib ini? Uh, tenanglah, Ger. Tenanglah. Saya akan melanjutkan penjelasan saya. Pengaruh gigitan ular naga puspa Kresna itu memang sangat dahsyat. Pada saat racun bertenaga gaib itu mengalir di dalam pembuluh darah Angger, maka terjadilah pertarungan sengit. Tubuh Angger sebenarnya menolak pengaruh itu. Dan terjadilah tolak menolak. Saya memang merasakan ada pertarungan sengit di dalam tubuh saya. Iya, iya. Dan Angger belum memenangkan pertarungan itu. Pengaruh gaib ular naga Puspa Krishna masih merajalela di dalam tubuh Angger. Dia bagaikan makhluk liar, buas, ganas, dan hitam. Saya menyesal sekali saya tidak tahu bahwa akibatnya akan seperti ini. Angger tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang ini sebaiknya Angger Kamandanu istirahat barang beberapa hari. Tenangkanlah pikiran Angger. Tenangkanlah hati Angger. Jiwa Angger harus tetap teguh. Angger harus tetap percaya bahwa semua ini terjadi karena kehendak Sang Yang Widi. Sudah dua hari lamanya Arya Kamandanu kembali berada di pondok kediaman Empu Lunggah di desa Kedung Pelu. Selama dua hari itu Arya Kamandanu merasakan tubuhnya biasa-biasa saja. Tidak ada gejala-gejala aneh yang muncul. Dan pada hari yang ketiga, dia pergi ke belakang pondok, ke sebuah sungai kecil untuk membersihkan tubuhnya. Ketika Arya Kamandanu tengah mencuci wajahnya, Luh Jinggan muncul membawa sekeranjang pakaian kotor. Rupanya kau ada di sini. Tadi ayah mencarimu. Aku sudah tidak betah lagi, adik adikku. Tubuhku sudah sangat kotor. Sudah beberapa hari aku tidak menyentuh air. Rasanya lengket, lengket dan berdebu. Uh, aku sudah menyiapkan seperangkat pakaian kering untukmu, Kakang. Tadi aku letakkan di atas pembaringanmu. Oh, terima kasih, adik adikku. Terima kasih. Oh iya, Kakang. Uh, mengapa kau tidak menyusul kakak unik ke Majapahit? Mengapa kau menanyakan soal itu? Tidak apa-apa hanya sekedar ingin bertanya saja. Kalau kau tidak bersedia menjawab, aku juga tidak apa-apa kok. Aku belum bisa pergi kemana-mana, adikku. Aku sudah menanggung beban yang sangat berat. Ayah juga berkata begitu. Katanya kau tidak begitu sehat. Memang. Aku merasa bahwa tubuhku masih belum sehat. Belum seperti orang-orang. kakak, Ada apa, kakak? Mengapa kau memalingkan wajahmu? Tidak. Tidak apa-apa, adik loh perutku, perutku agak mules. Mules? Coba akan kulihat. Ah, tidak, tidak usah adik lo. Eh, jangan. Lebih baik kau segera pergi. Tinggalkan aku sendiri. Ada apa, aku di Ada apa, kakak? Mengapa kau menggigil seperti orang kedinginan begitu? Palingkan wajahmu kemari, kakak. Mengapa kau menyembunyikan wajahmu? Cepat, pergilah adikku. Hah? Tinggalkan aku sendirian. Cepat, adikku. Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan dirimu, Kakang Kamandanu? Arya Kamandanu memang sengaja menyembunyikan wajahnya. Tubuhnya kelihatan bergetar seperti orang kedinginan. Ruh Jinggang semakin penasaran. Dia khawatir Arya Kamandanu mengalami sesuatu yang buruk. Dia percaya bahwa Arya Kamandanu benar-benar sakit mulas. Karena itu Luh Jinggan perlahan-lahan mendekatinya, meraba punggungnya. Mendadak Luh Jinggan terkejut bagaikan disengat kala jengking. Dia melihat leher Arya Kamandanu berubah, perlahan-lahan berubah. Dan dari kulit leher itu, kemudian muncul sisik. Sisik-sisik ular berwarna hitam Kakang Kamandano, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan lehermu? Luh Jinggan hampir saja pingsan karena terkejut. Dia kemudian melompat mundur dan naik ke atas tebing sungai. Pada saat itu, Arya Kamandanu memalingkan wajahnya. Dan Luh Jinggan melihat pandangan mata Arya Kamandanu memancarkan cahaya kemerah-merahan. Sementara mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular. Ah, tidak, tidak,

Mengapa napasmu ngos-ngosan begitu? Hah? Ada apa? Celakanya, kakak Kakang Kamandanu. Hah? Apa? Ada apa dengan Angger Kamandanu? Hah? Cepat, cepat katakan. Dia, dia, dia menjadi seperti orang kesurupan, Ayah. Oh. Aku takut, hmm. aku takut sekali, ngeri sekali. Oh. Matanya merah hmm. dan lehernya, lehernya bersisik. Cepat, Ayah, hmm. cepat hmm. tolong Kakang ada di dari angger Kamandanu sekarang? Di sana, ya, Di sana. Di tepi sungai. Cepat, ayah. Oh, baik. Cepat, baik. tolong dia. Ayo, kita cari dia. Ayo, ayo. pakaian kotor. Tiba-tiba aku aku melihat lehernya bersisik dan kakak Kamandanu menggigil seperti orang kedinginan. Terus? Lalu tiba-tiba dia menggeram, matanya merah dan dan dia menggeram, hmm. menggeram dan meraung-raung seperti oh, seperti. Oh, oh sudahlah, sudahlah ya, sudahlah. Tidak usah kau teruskan. Sekarang mari kita cari Angger Kamandan. Tapi, tapi aku takut ayah. Hah? Aku takut sekali. Kakang Komandanu berubah menjadi lain seperti. Oh sudahlah, sudahlah Ndo. Tidak usah bercerita lagi. Eh, mari, mari kita cari dia. Kita harus segera menemukannya. Gagah dan Luh Jinggan segera bergegas meninggalkan tepian sungai. Mereka mencari Arya Kamandanu yang nampaknya sudah berubah menjadi makhluk setengah siluman. Luh Jinggan berlari-lari kecil di belakang ayahnya. Mereka mencari Arya Kamandanu di sepanjang sungai. Tapi karena tidak menemuinya, mereka kemudian mencari di tempat lain. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah mereka akan dapat menemukan Arya Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.